Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal Ya, dengan jar dan juga dengan tanwin dan juga dengan nida dan juga dengan al dan juga dengan musnad. Ya, dengan kelima perkara tersebut, maka ya isim itu dapat dibedakan dengan yang lainnya. Ya kira-kira seperti itu. Ya, kemudian beliau yaitu Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memulai penjelasan beliau lamma dzakara anwa'al kalimati. Ya, setelah beliau menyebutkan macam-macam dari kata apa saja itu wahiyalismu wal fi'lu wal harfu yaitu isim, fi'il dan huruf. Syara'a fi dzikri alamatiha. Ya, setelah beliau menyebutkan macam-macam kata, maka beliau memulai menyebutkan tanda-tanda dari al-kalimah. Ya, tanda-tanda dari al-kalimah. فَذَكَرَ فِي هَذَا الْبَيْتِ خَمْسَ عَلَامَاتٍ Maka beliau yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala di dalam bait ini itu menyebutkan ada lima tanda yatamayyazu bihalismu anil fi'li wal harfi. Yang dengan tanda-tanda tersebut, maka isim itu dapat dibedakan dari fi'il dan huruf. Idza wujidat wahidatun minha, ya kalau ada satu saja, itu ditemukan ya dalam sebuah kata, ya satu tanda itu saja ditemukan dalam sebuah kata, kanat dalilan ala annal kalimata ismun. Ya, maka jika ada satu saja tanda yang ditemukan pada sebuah kata, ya satu dari lima tanda tadi, maka itu menjadi petunjuk atau dalil bahwa kata tersebut adalah isim. Wa qad ta'addadatil hadhi wa qad ta'addadat hadhil alamatu Ya dan sebetulnya e, sungguh tanda-tanda isim itu berbilang. Ya, ada banyak. Mengapa? Li'annal asma'a muta'addidatul anwa'i. Ya, li'annal asma'a muta'addidatul anwa'i. Karena yang namanya isim itu macamnya ada banyak. Ya, macamnya juga berbilang. Artinya di sini eh, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala mengisyaratkan bahwa tanda isim itu tidak terbatas hanya pada lima ini. Ya. Kemudian faqad tasluhul alamatu lismin wa la tasluhu li akhara. Ya maka terkadang satu tanda itu sesuai atau cocok untuk sebuah isim. Ya, faqad tasluhul alamatu lismin. Ya, maka terkadang satu tanda itu sesuai atau cocok untuk suatu isim. Wala tasluhu akhara. Akan tetapi tidak sesuai atau tidak cocok untuk yang lain. Kemudian al-ula ya tanda yang pertama al-jarru yaitu jar. Ya, tanda isim yang pertama adalah jar. Walaisal muradu bihi harfal jarri. Akan tetapi kata jar di sini yang dimaksudkan bukanlah huruf jar. Ya, yang dimaksud jar dalam bait Alfiyah Ibnu Malik itu bukan huruf jar. Ya, mengapa yang dimaksudkan itu bukan huruf jar? Li'annahu qad yadkhulu fil lafzi ala ma laysa bismin. Ya karena huruf jar itu terkadang masuk pada suatu lafat yang ternyata itu bukan isim. Ya, jadi terkadang huruf jar itu masuk pada lafat yang ternyata bukan isim. Kaqaulika ya, sebagaimana ucapanmu asyartu ilaihi bi anqum ya asyartu ilaihi bi anqum ya saya memberikan isyarat kepadanya supaya dia berdiri maka perhatikan di sini ada huruf jar ba ya huruf jar ba itu masuknya ke an dan kita mengetahui an di sini bukanlah isim ya bukanlah isim akan tetapi huruf yaitu an anmasdariyah ya dan anmasdariyah bisa masuk ke fiil mudhari' bisa masuk juga ke fiil madhi bisa juga masuk ke fiil amr dalam kalimat ini masuk ke fiil amr bi an kum maka dengan contoh ini kita mengetahui bahwa huruf jar itu bukan tanda isim karena ternyata bisa masuk ke yang selain isim, contohnya an di sini. Balil muradu, ya akan tetapi maksud dari al di bait Alfiyah Ibnu Malik adalah kaunul kalimati majeru Ya, yang dimaksud adalah keadaan suatu kata yang majerur. Ya, keadaan suatu kata yang majerur. Nahwu contohnya Sallaitu fil masjidil wasi'i. Sallaitu fil masjidil wasi'i. Maksudnya adalah eh, saya sholat di ya, masjid yang luas tersebut. Kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi, Sallaitu fi masjidin wasi'in. Ya, jadi nakiroh. Ya, saya sholat di sebuah masjid yang luas. Maka perhatikan kata al-masjidi di sini. Yaitu dalam keadaan majrur. Ya, majrurnya dengan kasroh tandanya. Maka al-masjidi di sini itu adalah isim. Ya, masjidi al-masjidi di sini adalah isim. Dan al-wasi'i di sini juga isim. Mengapa? Karena kedua kata tersebut dalam keadaan majrur. Maka inilah yang disebut dengan al-jar. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya, maka di sini kita lihat catatan kaki. Bismillahi alba'u harfu jarrin. Maka pada lafat bismillahi huruf ba yang ada di awal itu adalah huruf jar. Wasmin atau wasmi majarurun bil ba'i. Dan kata ismi di sini majarur dengan ba. Wal jarru wal majaruru muta'alliqun bimahdhufin mutaakhirin. Dan jar majarur yaitu bismi itu eh uh, muta'alliq ya berkaitan dengan apa? mahdhufin mutaakhirin. Sesuatu yang dihapus yang diletakkan di akhir. Ya kita tahu jar majrur itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus terikat dengan sesuatu. Nah, di sini yang jar majrur itu terikat kepadanya itu diletakkan di akhir dan dihapus. Apa takdirnya? yuqaddaru bima yunasibul maqama. Ya, diperkirakan atau ditakdirkan dengan ya apa-apa yang sesuai dengan konteksnya. Nahwu contohnya apa saja yang bisa ditakdirkan? Akra'u. Ya, pertama adalah akra'u, saya membaca. Jadi bismillahi akra'u. Atau aktubu. Ya, saya menulis ya bismillahi aktubu atau akulu ya saya makan berarti bismillahi akulu wal ba'u lilisti'anati dan huruf ba yang ada pada bismillahi itu adalah untuk isti'anah untuk memohon pertolongan kepada Allah wa innama quttiral muta'alliqu mutaakhiron li ini. ya dan kenapa ya kenapa muta'alliq yang letaknya akhir itu ditakdirkan ya sesungguhnya ya muta'alliq itu diakhirkan atau muta'alliq yang diakhirkan itu ditakdirkan hanya untuk dua faidah ini ya li ini wa innama quttiral muta'alliqu mutaakhiran li faidataini karena ada dua faidah al-ula ya, faidah yang pertama al-hasru ya faidah yang pertama adalah adanya hasr yang dalam ilmu balaghah itu dikenal sebagai al-qasru ya al-qasr yaitu pembatasan atau yang menunjukkan makna hanya Lianna taqdimal ma'muli yufidul hasra indal balaghiyina. Ya. Karena didahulukannya ma'mul, ya, ma'mul itu adalah yang dipengaruhi oleh amil. Ya, jadi ma'mul itu adalah yang dipengaruhi oleh amil. Nah, karena taqdimal ma'muli, ya, ma'mul itu didahulukan, kalau makmul itu didahulukan, yufidul hasro. Itu membawa faedah hasr. Ya, pembatasan atau makna hanya. Aindal balariyina, Ya, menurut para ulama balaghah. Faqauluka maka ucapanmu bismillahi akra'u. ya bismillahi akra'u berarti makmulnya yaitu bismillahi itu didahulukan. Ya, seharusnya kan akra'u bismillahi. Tapi bismillahinya di sini didahulukan, makmulnya didahulukan. Maka itu artinya adalah bimanzilati la akra'u illa bismillahi. Ya, la akra'u illa bismillahi. Ya, saya tidak akan membaca melainkan dengan menyebut nama Allah. Atau aku hanya akan membaca dengan menyebut nama Allah. Ya, jadi menurut ilmu balaghah, kalau ma'mul didahulukan maka membawa makna hasr. Ya, seperti iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kemudian atsaniyatu faedah yang kedua tayammunan ya di sini bil badaati bismillahi ta'ala Ya, kalau dicetakan dari Ibnu Ibnul Jauzi, tayammunan petida'i, bismillahi ta'ala. Ya, tayammunan itu adalah tabarrukan. Ya, bertabarruk yaitu mencari berkah dengan memulai ya, memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu maksudnya. Ya kemudian walafdul jalalati mudhafun ilaihi. Ya dan lafaz jalalah lafzul jalalah Allah itu mudhaf ilaihi. Ar-Rahmani sifatun dan Ar-Rahman adalah sifat Ar-Rahimi sifatun thaniyatun. Ya Ar-Rahimi adalah sifat kedua untuk lafzul jalalah. Ya, kita kembali ke atas. Afaniyatu, tanda yang kedua dari isim adalah at yaitu tanwin. Nah, kita kembali ke catatan kaki. atanwinu fil asli, ya tanwin itu makna asalnya at Ya at mengeluarkan suara. wat ya dan bercerita. Wanawantal kalimata, ya kalau engkau mengatakan nawantal kalimata, ya bahwa engkau, atau nawantu juga boleh, wanawan atau nawanta saja, wanawantal kalimata, dan engkau mentanwinkan sebuah kata, maksudnya adalah ada adkholtan nuna. Ya, jadi mentanwinkan kalimah, mentanwinkan sebuah kata, Artinya adalah engkau memasukkan nun ke kepada kata tersebut. Ya, dan kemudian wakanal aslu an yaktubat tanwina nunan atau wakanal aslu an yuktabat tanwinu nunan. Dan asalnya itu sebetulnya tanwin itu ditulis sebagai huruf nun. Ya wa kanal aslu an yuktabat tanwinu nunan. Kama yaktubuha ulama ul arudi. Ya, sebagaimana ya para ulama ilmu arud, ya ilmu syair itu menuliskan nun sebagai pengganti tanwin atau tanwin itu ditulis sebagai huruf nun. Fatakulu, ya maka engkau katakan, Kataba Muhammadun wajiban. Kataba Muhammadun wajiban. Maka perhatikan, ya setelah kata atau setelah huruf dal di Muhammadun, itu ada nun di situ. Nah, itu adalah nun yang disukun. Demikian juga nun yang ada setelah ba di wajiban. Itu juga adalah nun yang di sukun. Ya, maka ini artinya Muhammad yang menulis tugas. Maka asalnya itu ditulis seperti itu. Ya ditulis ada huruf nunnya. Lakin adalu an hadzal asli. Ya akan tetapi ya para ulama bahasa Arab itu ya berpaling dari hukum asal ini. Faktafau birramzi atau fakta fau birramzi ala dhalika. Maka mereka mencukupkan diri dengan ya, simbol atau tanda yang baru untuk nun tersebut. Ya, apa simbolnya? Wa huwa harokati harakati indal kitabati bil kolami Yaitu mengulangi harokat. Ya kita tahu kalau fathatain itu harokatnya ditulis dua kali. Ya kasrotain itu juga harokatnya ditulis dua kali. Ya dommatain dombahnya ditulis dua kali. Maka itu simbol yang baru itu adalah dengan tikrol, tikrorul harokah. Dengan mengulang harokatnya. Indal kita bil kolami ketika menulis dengan pena. Ma'a mulahadotiha indan nutaqi dengan ya memunculkan memunculkan atau mewujudkan nun tersebut indan nutaki ketika bertutur. Ya seperti kataba Muhammadun wajiban. Ya maka walaupun nunnya tidak ada namun kita menyebutkannya, kita memunculkan nun mati tersebut. Fi halatil wasli. Ya akan tetapi itu untuk keadaan wasol ya la fi halatil waqfi kalau dalam keadaan waqaf ya kalau wasol bersambung itu dibaca nunnya tapi kalau waqaf tidak dibaca ya contohnya kalau kata ba Muhammadun wajiban dibaca waqaf ba Muhammadun wajiba seperti itu ya itu nunnya hilang kita kembali ke atas Nah, apa yang dimaksud dengan at-tanwinu wa huwa nunun sakinatun zaidatun li ghairi taukidin. Yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun, ya nun sakinah, nun sukun zaidah, ya tambahan, namun tambahan tersebut bukan untuk taukid. Kemudian talhaku akhiral asma'i lafdhon Ya dan nun sakinah tersebut, zaidah tadi, nun sukun tadi itu mengikuti akhir isim secara lafat. Ya, jadi mengikutinya secara lafat. La khotton wa la waqfan. Ya, namun tidak dituliskan. Ya tadi sebagaimana yang telah ditulis dalam catatan kaki bahwa nun mati tersebut, nun sukun tersebut itu tidak dituliskan. Demikian juga ketika waqaf itu tidak disebutkan. Nahwu contohnya kataba Muhammadun wajiban bi khattin jamilin. Ya Muhammad telah menulis tugas dengan tulisan yang indah. Maka perhatikan, ya tadi kalau di contoh yang catatan kaki yang di atas sedikit ini, nah ini kataba Muhammadun Ya, di situ nunnya itu ada. Ya, karena asalnya seperti itu. Tapi yang di bawah itu tidak. Ya kata kataba Muhammadun. Ya domahnya jadi dua kali. Kemudian wajiban. Ya wajiban fathahnya dua kali. Kemudian bi itu khattinnya dengan kasroh dua kali. Jamilin juga sama dua kali. Ya maka ini adalah tanwin yang masih mudah dipahami. Nah, kemudian watanwinu arba'atu anwa'in. Dan tanwin itu ada empat macam. Al-awwalu, tanwin yang pertama, tanwinut tamkini, yaitu tanwin tamkin. Nah, kita lihat catatan kaki apa yang dimaksud dengan tanwin tamkin summiya bidzalika. Ya tanwin tamkin itu disebut dengan tamkin. Kenapa? Li'annahu yadullu ala shiddati tamakkunil ismi fi babil asma'i. Ya dinamakan dengan tanwin tamkin karena tanwin tersebut itu menunjukkan kuatnya kemungkinan isim ya atau kuatnya kemungkinan bahwa suatu kata itu isim dengan adanya tanwin tersebut. Ya, fi hadzal babi dalam pembahasan isim. Ya, jadi ketika suatu kata itu ada tanwin tamkin atau ada tanwin, maka kuat kemungkinannya bahwa kata tersebut adalah isim. Ya, maka syiddati tamakkunil ismi kuatnya kemungkinan bahwa itu adalah isim. Kemudian annahu lam yushbihil harfa fayubna. Ya, maksudnya adalah ai annahu lam yushbihil harfa fayubna. Bahwa kata tersebut ketika ada tanwin tamkin itu berarti dia tidak menyerupai, menyerupai huruf ya yang mabni. Ya, huruf kan mabni. Ya, sementara kalau ada tanwin tamkin maka dia mu'rab. Maka dia tidak menyerupai huruf. Walal fi'la. Ya fayumna'u minas sarfi. Dan juga ketika suatu kata itu ada tanwin, maka dia tidak menyerupai fi'il. Ya sehingga dia itu menjadi terlarang dari sorof atau terlarang dari tanwin. Wa idza utliqa atau wa idza utliqat tanwinu fa innama yuradu bihi hadzan naw'u. Ya dan ketika disebutkan tanwin ya misalnya tanda isim adalah tanwin ya maka ketika disebutkan kata tanwin maka yang dimaksud itu hanyalah jenis ini yaitu jenis tanwin yang tamkin ya dzalika li asalatihi fi hadzal babi <clears throat> ya itu karena e, tanwin tamkin itu merupakan akar atau asal ya atau hukum asal dari pembahasan bab ini ya kemudian wa irja'i ma ilaihi atau kalau dalam cetakan dari Ibnul Jauzi, tima siwahu ilaihi. Ya, dan mengembalikan tanwin-tanwin yang lain itu kepada tanwin tamkin ini. Ya. Kemudian wali annahu stau'aba minal asma'i aktsariha. Ya dan karena tanwin tamkin itu ya mengandung atau memuat tanda bagi ya isim-isim kebanyakannya atau mengandung tanda bagi kebanyakan isim-isim. Ya, kita kembali ke atas. Nah, apa itu tanwin tamkin? Wa huwal lahiqu li ghalibil asma'il mu'rabatil munsharifati. Yaitu tanwin yang mengikuti mayoritas isim-isim yang mu'rob dan munsorif. Ya, mengikuti mayoritas isim-isim yang mu'rob dan munsorif. Nahwu, ya contohnya, Ja'a Khalidun mustabashiron. Ya Khalid telah datang dalam keadaan berbahagia. Maka perhatikan kata Khalidun di sini. Nah, itu adalah ya tanwin yang mengikuti isim yang mu'rab. Ya Khalid itu isim yang mu'rab. Kemudian juga isim yang munsharif, artinya isim yang menerima tanwin. Maka kita dapat memastikan bahwa Khalidun ini adalah isim, karena dia menerima tanwin tamkin. Wa minhu qawluhu ta'ala. Dan juga di antara contoh dari tanwin tamkin itu ada pada firman Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammadur Rasulullah. Dalam surat Al-Fath ayat 29. Maka kata ya Muhammad adalah utusan Allah. Maka kata Muhammadun di sini, ya kalau dibaca dommatain di sini, itu menerima tanwin tamkin. Ya, maka kita dapat memastikan atau ini memiliki kata ini memiliki kemungkinan yang besar bahwa kata ini yaitu Muhammadun adalah isim. Ya. Kemudian wa kharaja bil awwali jam'ul muannatsis salimi. Ya wa kharaja bil awwali jam'ul muannatsis salimi. Ya mungkin ini nanti akan ada pembahasannya di bab jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim. Tapi cara membaca as-salimi di sini itu bisa menjadi sifat untuk jam'u atau menjadi sifat untuk al-muannatsi. Dan Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu menguatkan pendapat bahwa as-salimi di sini adalah sifat untuk al-muannatsi. Ya, bukan bukan sifat untuk jam'u. Ya, karena ada yang membaca jam'ul muannatsis salimu, ada yang membaca jam'ul muannatsis salimi. Akan tetapi Syekh Abdullah Al-Fauzan itu menguatkan pendapat bahwa Membacanya jam'ul mu'annafis salimi. Ya, beliau mengikuti pendapat dari as ya, dari hasyiah beliau terhadap syarah Al-Ashmuni, dan juga mengikuti pendapat Al-Khudhari dalam hasyiah beliau terhadap syarah Ibnu Aqil. Ya, ya silakan mau dibaca dengan yang mana, tapi ya saya di sini karena membacakan tulisan Syekh Abdullah Al-Fauzan, dan beliau berpendapat membacanya jam'ul mu'annafis salimi, ya maka saya akan membacanya demikian. Ya, nanti akan datang penjelasannya. Ya, kita kembali. Wa kharaja bil awwali jam'ul mu'annafis salimi. Dengan ya qaid yang pertama, yaitu li ghalibil asma'il mu'rabati, sebagian isim-isim yang mu'rab, maka keluarlah uh, jamak mu'annas salim atau keluarlah tanwin yang ada pada jamak muannas salim itu digolongkan sebagai tanwin tamkin. Ya, keluar dari definisi. Contohnya apa? Nahwu muslimatin. Contohnya adalah muslimatin. Maka muslimatin, tanwin yang ada pada dis, pada kata ini bukan tanwin tamkin. Ya, tapi tanwin nanti ada jenis yang ketiga yaitu muqabalah. Ya, nanti kita lihat penjelasannya. Kemudian wabithani dengan koid yang kedua yaitu al-munsarifati alismul mankusu al-mamnu'u minas Ya dengan kata al munsorifati maka keluarlah dari kelompok tanwin tamkin ini yaitu isim yang mankus yang mamnu minas ya mamnu minasarf, terlarang dari tanwin, itu kadang memiliki tanwin. Mana itu? Yaitu nahwu jawarin. Jawarin itu seolah-olah ada tanwin di bawah ro. Tapi itu bukan tanwin tamkin. Ya, karena ini bukan isim munsorif. Tapi ini adalah isim ghairu munsorif. Ini jamak dari jariyatun, ya budak wanita, Nah, seharusnya jamaknya mengikuti sirah muntahal jumu' yaitu jawariyu. Ya jawariyu. Akan tetapi yaknya digantikan dengan nun. Maka menjadi jawarin. Nah, ini nanti jenis tanwin yang terakhir yaitu tanwin aiwat. Kama sayati Allahu. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insya Allahu. Kemudian yang athani, jenis tanwin yang kedua, tanwinut tankiri. Ya, yaitu jenis tanwin tankir. Ya, tanwin tankir. Ya, apa itu? Wa huwal lahiqu li ba'dil asma'il mabniyati. Tanwin tankir itu adalah tanwin yang mengikuti atau ada pada sebagian isim-isim yang mabni. Ya, jadi isim yang mabni itu juga mungkin kemasukan tanwin. Tanwin apa itu? Di sini tanwin tankir, ya tanwin tankir. Ya. Apa fungsinya? Farqon baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Nah, mengapa bisa ada tanwin yang masuk ke isim mabni? Itu untuk membedakan antara ma'rifahnya isim mabni tersebut dan juga nakirohnya isim e, mabni tersebut. Ya, untuk membedakan antara isim mabni yang ma'rifah dengan isim mabni yang nakiroh. Ya. Fama nuwina minha kana nakirotan. Maka isim mabni yang ditanwin itu menjadi isim mabni yang nakiroh. Wa ma lam yunawwan fahuwa ma'rifatun. Dan isim mabni yang tidak ditanwin, maka dia adalah isim mabni yang ma'rifah. Ya. Nahwu contohnya sahin. Ya, sahin ini isim fi'il amr. Nanti akan ada pembahasannya juga. Sahin idza takallama ghairuka. Ya, perkataan sohin ketika ada orang selain engkau yang berbicara. Ya. Fahada ismu fi'li amrin ma'nahu uskut an kulli kalamin. Maka sohin itu adalah isim fi'il amr yang memiliki makna uskut an kulli kalamin. Ya, diamlah dari semua perkataan ya, maka menjadi sahin. Ya. Tanwin, maka nakiroh, maka menunjukkan kullu, ya, semua perkataan, ya, diamlah dari semua perkataan. Fa'in arot tasuku an kalamin mu'ayyanin kulta soh biduni tanwinin. Maka jika engkau menginginkan orang lain itu diam dari suatu ucapan tertentu. Ya, tadi kan dari setiap, setiap ucapan. Nah, ini ingin, yang ini ingin menunjukkan bahwa kita ingin supaya orang lain diam dari ucapan tertentu. Ya, kulta soh. Maka cukup engkau katakan soh biduni tanwinin. Tanpa adanya tanwin. Ya, jadi soh di sini berarti ma'rifah, sohin itu nakiroh. Ya, seperti misalnya ya ulama bahasa Arab yang terkenal si bawaih ya atau asalnya si bawaihi ya mabninya dengan kasroh nah itu berarti ma'rifah menunjukkan si bawaih yang itu yaitu ulama bahasa Arab yang masyhur tetapi kalau misalnya kita masukkan tanwin tankir menjadi si bawaihin nah itu berarti bisa si bawah yang mana saja. Ya, kira-kira itu maksud dari tanwin, tankir. Jadi masuknya ke isim yang mabni. Kemudian yang ketiga, asal itu ya, jenis tanwin yang ketiga, tanwinul muqabalati. Yaitu tanwin muqabalah, ya, tanwin yang berhadapan, yaitu tanwin yang menjadi pembanding wa huwa lahiqu li jam'il muannatsis salimi yaitu tanwin muqabalah itu adalah tanwin yang ada ya atau mengikuti atau terdapat pada jamak muannats salim Tujuannya apa? Liyakuna nafi muqabalatin nuni fi jam'il mudzakkaris salimi. Ya. Supaya tanwin muqabalah tersebut itu menjadi ya berhadapan dengan atau menjadi pembanding bagi nun yang terdapat pada jamak mudzakkar salim. Ya, kita lihat catatan kaki. Yaqulun nuhatu, ya para ulama nahwu itu mengatakan, innat tanwina fil mufradi yufidu tamamal kalimati. Ya para ulama nahwu mengatakan bahwa tanwin yang ada pada isim mufrad itu menunjukkan sempurnanya kata tersebut, ya tamam. Walihada yuhdhafu indal idhafati. Ya, karena itu tanwin yang ada pada suatu kata itu dihapus ketika idofah. Ya, ketika dia menjadi mudof, itu tanwinnya dihilangkan. Ya mudhaf tidak bertanwin. Wa fi jam'il mudzakkaris salimi ta'tin nunu iwadan anit tanwini. Ya wa fi jam'il mudzakkaris salimi ta'tin nunu iwadan anit tanwini. Dan pada kata atau pada jamak mudzakkar salim itu huruf nun itu datang sebagai pengganti dari tanwin. Ya muslimuna atau muslimina. Ada nun di akhir, itu adalah nun sebagai pengganti tanwin. Wa fi jam'il mu'annathis salimi, ya sedangkan pada jamak mu'annas salim, qalu para ulama nahwu itu mengatakan inna tanwina fi muqabalatin nuni fi jam'il mudzakkari. Maka tanwin yang ada pada Jama' eh, jamak muannas salim contohnya muslimatun dan muslimatin itu adalah ya sebagai pembanding nun ya atau sebagai suatu yang berhadapan dengan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Nah ini contoh ilal nahwu ya menunjukkan sebab-sebab atau alasan-alasan yang terjadi pada suatu kata atau pada suatu hukum nahwu. Ya, tapi wal haqqu anna illata dzalika kullahu huwa sama'u 'anil arabi. Akan tetapi yang menurut Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala yang benar bahwa illah sebab mengapa jamak muannas salim itu ada tanwinnya itu adalah as-sama' yaitu apa yang kita dengar dari apa yang orang Arab ucapkan. Ya kita mengetahui bahwa di awal pembukaan kitab ini Syekh Abdullah Al-Fauzan itu ya berusaha membahas ini dengan membahas ilmu nahwu dengan sederhana. Karena itu beliau berusaha menjauhi pembahasan ilmu ilal nahwu. Karena itu tahapan yang lebih lanjut lagi. Ya. Kita kembali ke atas, nahwu ya contohnya hadarat banatun aqilatun. Ya, telah hadir para anak perempuan yang cerdas. Ya maka perhatikan kata banatun dan aqilatun itu ada tanwinnya. Akan tetapi itu bukan tanwin tamkin, bukan juga tanwin tankir, akan tetapi itu adalah tanwin muqabalah. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contoh tanwin muqabalah itu ada pada firman Allah taala. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, dalam surat ya, At-Taubah ayat 72. Ya, ya dan Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, baik itu yang laki-laki maupun perempuan, yang akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya. Kita lihat catatan kaki eh atau batu yaitu surat At-Taubah kemudian wa jannatin maf'ulun tsanin li wa'ada. Ya. Maka tadi dalam uh, ayat Al-Qur'an tadi kata jannatin itu adalah maf'ul yang kedua untuk wa'ada. Ya wa'ada itu fi'il yang memiliki dua maf'ul. Maka kita kembali ke atas ya al mu'minina wal mu'minati jannatin. Ya, maka jannatin itu adalah ya yang mudahnya jamak muannas salim itu dulu saja eh, yang dia itu memiliki tanwin. Ya dan tanwin yang ada pada kata tersebut ya dengan kata eh, dengan isim jannatin itu itu adalah tanwin muqabalah. Ya kemudian kita lanjutkan Ar-rabi'u, ya tanwin yang keempat adalah tanwinul iwadi. Ya, tanwin yang terakhir yang ada di kitab ini atau pada pembahasan ini adalah tanwin iwad. Apa itu? Wa huwa ma kana iwadun an mahdhufin. Tanwin iwad adalah tanwin yang menjadi pengganti akan sesuatu yang dihapus. Apa saja yang dihapus itu wa huwa thalathatu anwa'in. Ada tiga hal yang dihapus itu yang bisa diganti, digantikan dengan tanwin. Al-awwalu yang pertama aywadun an jumlatin. Ya aywadun an jumlatin. Yaitu pengganti akan suatu jumlah atau suatu kalimat. Ya. Nah, apa itu tanwin iwat an jumlatin? Wa huwa alladhi yalhaqu masbu masbuqata bi kalimati hinin aw sa'atin wa ma asbahahuma. Maka tanwin iwat an jumlatin itu adalah tanwin yang mengikuti id ya id yang didahului oleh kata hinin atau sa'atin atau yang serupa dengan keduanya. Jadi itu adalah tanwin iwad, ya, pengganti dari sebuah jumlah. Iwadhan an jumlatin takunu ba'daha. Yang menjadi pengganti bagi suatu jumlah yang terletak setelah kata id tersebut. Ya, setelah id ada kata, nah itu tanwin iwad ini menggantikan kalimat tersebut. Ini ada jumlah. Nahwu contohnya qadima walidi wa kuntu hina idzin ghaiban. Ini mungkin kejadiannya di sekolah. Ya, ayahku datang dan pada saat itu saya membolos. Ya, ayahku datang dan pada saat itu saya membolos. Nah, maka perhatikan kata hina izin Ya, hina izin itu di zin di situ ada tanwin. Nah, tanwin itu itu adalah pengganti dari sebuah jumlah. Apa itu? Ai hina iz qadima. Ya, ketika dia datang yaitu ayahku atau hina iz qadima walidi. Maka takdirnya qadima walidi wa kuntu hina id qadima walidi ghaiban. Ya, ayahku datang dan ketika ayahku datang itu saya membolos. Ya. Maka eh, tanwin yang ada pada hina idzin itu adalah iwadun an jumlatin, pengganti dari sebuah jumlah yaitu qadima walidi misalnya ya Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Rum ayat yang keempat wa yauma idzi yafrahul mu'minun ya dan pada hari itu orang-orang yang beriman itu bergembira Nah di mana di sini tanwin iwatnya yaitu pada kata yauma idzin ya yauma idzin itu yauma kemudian disambung dengan id ya kemudian ada tanwin di situ. Nah, tanwin di situ itu adalah pengganti bagi sebuah jumlah. Jumlah ya. Ya atau kita lihat catatan kakinya. Oh ya ar ayat 4 ya. Yaitu apa maksudnya? Ai wa yauma id ghulibatir rumu yafrahul mu'minuna. Ya, dan pada hari ketika kaum Romawi itu dikalahkan, ya, maka orang-orang yang beriman itu bergembira. Maka setelah kata id itu ternyata ada e, kata yang e, ada kalimat yang dihapus yaitu ghulibatir rumu. Ya yauma id ghulibatir rumu. Pada hari ketika oh, kaum Romawi itu dikalahkan. Ya maka tanwin yang ada pada izin itu menggantikan ghulibatir rumu. Ya. Kemudian e, anna iz minadz-dzurufil mulazimati lil idhafati ilal jumali. Karena iz itu merupakan dzaraf ya, dzaraf yang dia itu harus selalu diidofahkan kepada jumlah. Ini nanti akan ada pembahasannya bahwa id itu merupakan kelompok dhorof yang harus selalu diidhofahkan kepada jumlah. Ya, kalau di eh, cetakan dari Ibnul Jauzi ada tulisan kama sayati fil idhofati insyaallahu. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya pada bab idhofah insyaallahu. Athani ya, tanwin iwad yang kedua iwadun anismin ya tanwin iwadun anismin ya tanwin yang menggantikan akan isim wa huwal lahiqu wa ba'din ya lam yang ada di likullin itu ada pengulangan ya kalau dicetakan dari Ibnu Jauzi wa huwa lahiqu likullin wa ba'din iwadan amma tudafani ilaihi. Maka tanwin iwad, ya iwad pengganti dari isim ini, itu adalah tanwin yang mengikuti kata kullun dan ba'dun. Ya, berarti ada di akhir kata kullun dan ba'dun. Iwadhan amma tudafani ilaihi. Itu menjadi pengganti dari isim yang diidofahkan kepada dua kata tersebut. Artinya menjadi pengganti bagi mudhof ilaihi. Ya, misalnya kullu apa, ba'du apa. Ya, maka itu ada mudhof ilaihi yang dihapus, yang diganti dengan tanwin. Nahwu contohnya kullun yasma'un nusha wal mustafidu qalilun. Ya kullun di sini itu bisa ada mudhaf ilaihinya misalnya kullu ahadin atau kullu talibin. Ya, misalnya kullu ahadin yasma'un nusha wal mustafidu qalilun. Ya, setiap orang itu mendengarkan nasihat. Akan tetapi yang menerima nasihat tersebut itu sedikit. Maka kulun di situ ada tanwinnya. Nah, tanwin itu adalah aywadun anismin, pengganti akan isim. Ya, misalnya kata isim ahadin tadi. Wanahwu dan contoh yang lain, zumalai kathiruna, fada'autu ba'don wataroktu ba'dohum. Ya, kawan saya itu ada banyak maka saya mengundang sebagian dan meninggalkan sebagian dari mereka. Maka kita lihat pada fada'autu ba'don. Ya, fada'autu ba'don. Maka itu maksudnya adalah fada'autu ba'do zumalai. Ya fada'autu ba'do zumalai. Kawan saya itu ada banyak, maka saya mengundang sebagian dari kawan-kawan saya itu dan meninggalkan sebagian dari mereka. Maka tanwin yang ada pada ba'don itu adalah pengganti akan isim. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman ya pada surat Al-Baqarah ayat 116 Kullullahu qanitun Ya, kesemuanya tunduk kepada Allah. Ya, tapi apa yang dihapus ya bisa jadi ma. Ya, ma yang ada pada uh, penggalan sebelumnya, ya ballahu ma fis samawati wal ardi. Ya, apa-apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Ya, maka kullu ma lahu qanitun atau kullu ma fis samawati wal ardi lahu qanitun. Ya, maka ada isim yang dihapus di situ yang diganti dengan tanwin. Ya, maka ini adalah iwadun anismin. Kita lihat catatan kaki ya Al-Baqarah ayat 116. Kemudian ats eh, yang ketiga Tanwin iwat yang ketiga, iwadun an harfin. Yaitu tanwin yang menggantikan huruf. Wa lismin manqusin mamnu'in minas sorfi. Jadi tanwin iwat an harfin ini adalah tanwin ya, yang dia itu terdapat pada isim mangkus, isim mangkus yang mamnu' minas sorf ya yang ghairu munsharif, yang tidak bertanwin asalnya. Ya. Contohnya apa? Nahwu al-layali mawadin bihawadithiha. Ya, malam yang gelap itu merupakan ya masa lalu bagi kejadian-kejadian di dalamnya. Maka perhatikan mawadin. Ya, mawadin itu adalah isim mangkus yang mamnu minas sorf. Ya, mengapa? Karena itu adalah jamak bagi maudin. Jamak bagi maudin. Dan jamak bagi maudin itu mengikuti sirah muntahal jumu, yaitu mengikuti wazan mafa'ilu. Dan kita tahu bahwa wazan mafa'ilu itu mamnu minas sorf. Sehingga asalnya seharusnya mawadiyu Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala ya atau kalau di dari Ibnul Jauzi ada contoh satu lagi yaitu syaribaz zar'u min sawaqin fayyadatin. Ya syaribaz zar'u min sawaqin fayyadatin. Ya tumbuhan minum dari ya sungai kecil yang melimpah. Maka sawakin itu adalah jamak bagi sakiatun Ya, sungai kecil atau selokan. Maka juga sama mengikuti sirah muntahal jumu. Ya, asalnya sawakiyu, Ya. Tapi yaknya kemudian digantikan dengan tanwin. Jadi sawakin. Mawaldin tadi ya asalnya mawaldiyu menjadi mawaldin. Jadi tanwin itu menggantikan yak yang ada di akhir. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala dan juga ada pada firman Allah taala wa min fawqihim ghawash. Ya, pada surat Al-A'raf ayat 41. Dan di atas mereka ada ghawash. Ya, kita lihat catatan kaki eh, yang keempat ya. Jadi rawashin itu adalah jam'u rosyiatin. Jamak dari rosyah. Dan apa itu rosyah? Wa, wa min ma'aniha al-ghita'u. Di antara makna dari al-rosyah adalah al penutup. Fal makna, ya maka makna dari ayat tersebut, wallahu a'lamu, lahum min jahannama mihad, ya ini uh, penggalan ayat sebelumnya ya bagi mereka di dalam neraka jahanam itu ada mihad ya ada alas ai firoshun ya maksudnya adalah firosh ya alas untuk tidur nahu minan nari yang mereka bentangkan ya bentangkan untuk tidur ya dan itu dari api. Kemudian seterusnya wa min fauqihim ghawash dan di atas mereka ada ghawash ai aghtiyatun yataghattawna biha minan nari. Ya, yaitu penutup yang mereka ya menutupnya ya yataghattawna yataghatta yataghatta ya ai aghtiyatun yataghattawna biha minan nari. Yaitu penutup yang mereka ya menutupinya, ya ada yang menerjemahkan selimut ya. Ya, dari api. Kemudian lanjutannya Nawagawashin mubtada'un muakhkharun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'il mahdhufati. Dan gawashin itu adalah mubtada yang diakhirkan yang marfu dengan dhammah yang diperkirakan di atas ya yang dihapus. Itu yang orab dari ayat tersebut. Kita kembali ke atas. Ya wal aslu mawadiyu. Ya mawadin tadi aslinya mawadiyu. Ya karena dia mengikuti sirah muntahal jumu. Kemudian tadi kalau dari Ibnul Jauzi sawakin aslinya sawakiyah. Ya karena dia mamnu minasorf sorf, majerurnya dengan fathah. Ya, kemudian wa rawashiyu. Ya rawashin itu aslinya adalah rawashiyu, mengikuti sirah muntahal jumu. Fatanwinu iwadun anil ya il mahdzufatil lati kanatil arabu tahdhifuha. Ya. Jadi tanwin tadi itu adalah iwadun pengganti dari ya yang dihapus ya dari tadi fatanwinu iwadun anil il mahdhufati ya tanwin tadi adalah pengganti dari ya yang dihapus dari tadi e, mawadhiyu kemudian ghawashiyu allati kanatil arabu tahdhifuha yang memang huruf ya itu itu dihapus oleh orang Arab Ya, orang Arab dahulu menghapus huruf ya tersebut. Min fawa'ila wa ashbahiha. Yang mengikuti wazan fawa'ilu atau mafa'ilu dan juga yang sejenis dengan wazan tersebut. Ya, maka orang Arab itu memang menghapus huruf ya-nya tersebut. Fi halatayir raf'i wal jarri. Ya pada keadaan rofa dan jar. Ya karena kalau pada keadaan nasab itu yaknya muncul. Nah, kemudian kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahan fal kalimatu marfu'atun bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'il mahdhufati. Maka kata-kata tadi yaitu mawadhi kemudian ghawashin ya mawadin dan wawashin itu kata tersebut marfu dengan dhammah yang diperkirakan di atas ya yang dihapus. Kemudian wa rotun bi fathatin niyabatan anil kasroti fauqal il mahdhufati. Dan baik wawashin dan juga mawaldin tadi itu majarurnya dengan fathah Ya fathah niabatan anil kasroti. Ya mengapa fathah dengan pengganti kasroh karena mereka adalah mamnu minas sorf. Dan mamnu minas sorf itu majarurnya dengan fathah. Fauqal ya'il mahdhufati. Jadi ya, atas ya yang dihapus. Kemudian di sini al-alamatu tsalitsatu min alamatil ismi, ya tanda ketiga dari tanda-tanda isim dukhulu al alal kalimati yaitu masuknya al pada suatu kata nahwu qadimal musafiru ya musafir tersebut telah datang ya ini pada cetakan ini namun kalau pada cetakan dari Ibnul Jauzi tanda yang ketiga itu an-nida ya sedangkan al itu jadi tanda yang keempat dan itu lebih tepat karena di baitnya tersebut bil jarri ya dengan jar watanwini tanwin sudah wan nida ya nida dulu baru al ya tapi ya tidak apa-apa kita baca ini yang tanda ketiga di sini masuknya al kemudian kalau dicetakan dari Ibnu Jauzi itu contohnya qadimar rajulu ya bukan al musafiru jadi telah datang laki-laki tersebut kita lanjutkan al-alamatur rabi'atu, tanda yang keempat, an-nida'u, yaitu nida. Walaisal muradu bihi dukhula harfin nida'i. Ya, dan bukan yang dimaksud nida di sini wa laisal muradu bihi dukhula harfin nida'i. Dan bukanlah yang dimaksud dengan an-nida ini itu adalah masuknya huruf nida pada suatu kata. Li'annahu qad yadkhulu fil lafzi ala ma laisa bismin. Karena terkadang huruf nida itu masuk ke suatu lafat yang bukan merupakan isim. Ya contohnya bagaimana kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Ya laita qaumi ya'lamun. Ya alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. <clears throat> Maka perhatikan, ya di sini itu masuk ke laita. Dan laita itu adalah lafat yang bukan isim. Ya, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa setiap kata yang ada setelah huruf nida itu isim. Karena ya laita di sini, ya itu masuk ke laita. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yasin ayat 26. Ala ahadil i'rabaini. Ya, tapi ini mengikuti salah satu dari dua yang i'rab ayat tersebut. Kita lihat catatan kaki yaitu dari surat Yasin ayat 26. Nah, apa i'rabnya tadi? Wa huwa antakuna ya linnidai. Yaitu jika mengikuti i'rab bahwa ya yang ada pada ya laita itu adalah ya untuk nida ya, ya huruf nida. Wal munada mahdhufun dan munadanya di situ mahdhuf dihapus. Fa in kanat litambihi fala syahida fiha. Ya kan tetapi kalau ya di situ untuk tanbih ya untuk peringatan atau untuk perhatian ya maka fala syahida fiha. Ya maka ayat tersebut tidak dapat menjadi syahid bahwa huruf nida itu bisa masuk ke lafaz lain isim. Kita kembali ke atas. Wa innamal muradu kaunul kalimati munadatan. Ya, tapi yang dimaksud an-nida di dalam Alfiyah Ibnu Malik itu bahwa keadaan kata tersebut sebagai sebuah munada. Ya, sebagai sebuah munada, sesuatu yang diseru. Ya, jadi bukan huruf nidanya, tapi keadaan kata tersebut sebagai sesuatu yang diseru. Mirip dengan jar tadi. Bukan huruf jarnya, tapi keadaan kata tersebut sebagai kata yang majerur. Nahwu contohnya, Ya Khalidu akrim abaka. Wahai Khalid, muliakanlah ayahmu. Maka kata Khalidu di sini, ya Khalidu, itu adalah munada, yang diseru. Maka kita dapat memastikan bahwa Khalidu adalah isim. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya." Ya wahai Ibrahim, ya sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Maka Ibrahimu itu adalah isim. Karena apa? annida tadi. Ya dia Ibrahimu adalah munada, yaitu yang diseru kita lihat catatan kaki ya dalam surat as sofat ayat 104 dan 105. Kita kembali ke atas. Al-alamatul khamisatu, ya, kemudian tanda yang kelima, yaitu al-isnadu ilaihi, yaitu isnad ilaihi, ya, yaitu kalau dalam pembahasan balaghah itu menjadi musnad ilaihi. Jadi disandarkan kepadanya sesuatu. Ai ilalismi. Ya, yaitu disandarkan kepada isim. Ya, sesuatu yang disandarkan sesuatu, yaitu pasti berupa isim. Atau apa contohnya? Wa huwa an yunsaba ilal kalimati hukmun tahsulu bihil faidatu nafyan au ithbatan yaitu disandarkannya ya suatu hukum kepada suatu kata. Ya, jadi ada satu kata kemudian disandarkan hukum kepadanya. Yang dengan penyandaran hukum tersebut maka dapat dihasilkan faedah baik berupa penafian maupun penetapan. Ya, jadi dihasilkan faedah berupa penafian atau penetapan. Nahwu sallaitu ma'al jama'ati. Saya salat bersama jamaah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni." Yaitu dalam surat Toha ayat 39. Dan Aku telah melimpahkan kepadamu, yaitu wahai Musa, kasih sayang yang datang dari aku. Ya. E, kita lihat catatan kaki ya surat Toha ayat 39. Fata'u ismun, maka tak yang ada pada itu dan itu itu adalah isim. Ya, mengapa kita bisa mengatakan bahwa ta yang ada pada sallaitu dan alqaitu itu isim? Li'annahu usnida ilaihi solatu fil awwali. Karena untuk contoh yang pertama, yaitu itu ma'al jama'ati, itu disandarkan kepada tak tersebut, itu perbuatan sholat ya disandarkan perbuatan salat kepada tak tersebut. Kemudian wa ilqaul mahabbati fitsani dan juga disandarkan ya penyampaian ya, rasa kasih sayang di contoh yang kedua yaitu wa alqaitu alaika mahabbatan minni ya maka Musnad ilaihi adalah ya suatu kata di mana suatu hukum itu disandarkan kepadanya. Ya ini pembahasan ada pada balaghah ya tapi biasanya ya fa'il kemudian mubtada itu adalah musnad ilaihi. Dalam hal ini adalah semuanya fa'il. Kemudian wa nahwu dan contohnya adalah ucapanmu al-mu'minu lan yata'akhkhara an fi'lil khairi. Ya seorang yang beriman itu tidak akan mengakhirkan atau tidak akan menunda perbuatan baik. Ya maka di sini fihi isnadu adamit ta'akhuri ya fihi isnadu adamit ta'akhuri ilal mu'mini. Di sini ada penyandaran ya yaitu hukum tidak menunda. Ya, hukum tidak menunda kepada orang yang beriman. Artinya sifat tidak menunda atau hukum tidak akan menunda perbuatan baik itu disandarkan kepada orang yang beriman. Maka di sini al-mu'minu itu adalah musnad ilaihi. Ya, dalam hal ini mubtada. Ya, sehingga kita dapat memastikan al-mu'minu adalah isim. Wahadihil alamatu atau wahadihil alamatu min anfa'il alamati. Dan tanda ini, yaitu tanda musnad ilaihi, itu merupakan atau salah satu tanda isim yang paling bermanfaat. Ya, mengapa? Wabiha yustadallu ala smiyatid domairi. Karena dengan tanda yang kelima ini, yaitu musnad ilaih, itu dapat dijadikan dalil atau dapat dijadikan hal yang menunjukkan keisiman domir. Ya, karena kalau yang tadi, tanda-tanda yang lain, itu tidak nampak. Ya, biljari wa tanwini wa nida wa al, itu tidak sangat menampakkan bahwa domir itu bisa menerima hal-hal tersebut ya. Tapi dengan musnad ilaihi itu jelas bahwa domir itu isim. Mengapa? Karena dia dapat menjadi musnad ilaihi. Karena itu dikatakan min anfa'il alamati. Ya, di antara tanda isim yang paling bermanfaat. Id la yujadulaha alamatun siwaha. Ya, karena dan sudah tidak ada lagi tanda yang selainnya, artinya tanda lain yang dapat menunjukkan keisiman dari domir. Ya tapi ada yang mungkin ralat atau tambahan diciptakan dari Ibnul Jauzi. Kalau di dari Ibnul Jauzi tidak ada dari id la yujadu, tapi waqad yadkhulu 'alaiha harful jarri. Ya, dan terkadang huruf jar itu bisa masuk ke domir. Ya, contohnya minhu. Ya, minhu itu min masuk ke domir ha. Lakinna atharohu ghairu zahirin fiha. Akan tetapi pengaruh dari huruf jar kepada domir itu tidak nampak. Ya, karena tetap dibaca hu. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Wahada makna qawlihi bil jarri wa tanwini ila akhirih. Maka ini semua adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala bil jarri wa tanwini sampai akhir ay hasala tamyizun lil ismi an ghairihi bil jarri wat tanwini wan nida wa al yaitu dihasilkannya perbedaan untuk isim dari yang selainnya yaitu dengan fiil dan huruf dengan jar tanwin nida dan al wa musnadin lil ismi dan musnad untuk isim ai isnadun lilismi atau isnadun ila lismi yaitu penyandaran kepada isim atau dengan kata lain musnad ilaihi fa huwa ismu maf'ulin urida bihil masdaru dan kata musnad di sini itu adalah isim maf'ul, ya isim maf'ul dari asnada yusnidu. Namun yang dimaksudkan adalah masdar, yaitu isnad. Dan ada tambahan pada Dar Ibnul Jauzi, ya cetakan Dar Ibnul Jauzi. Wa dhahiru kalamihi, dan zahir dari kalam Ibnul Malik rahimahullahu ta'ala, anna tanwina kullahu min khawasil ismi. Ya bahwa tanwin itu seluruhnya merupakan kekhususan kekhususan isim. Walaysa kadzalika. Ya padahal tidak demikian balil mukhtassu bihi al-arba'atul madhkuratu. Ya, kan tapi yang dikhususkan untuk isim adalah empat yang disebutkan tadi. Yaitu tanwin tamkin, kemudian tankir, muqabalah, dan aywat. Ya, padahal ada tanwin-tanwin yang lain. Ya, di sini disebutkan undur baqiyataha fi syuruhil alfiyati. Kita dapat melihat tanwin-tanwin yang lain tersebut di kitab-kitab syarah alfiyah yang lain. Ya, kitab syarah alfiyah yang lain. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.